dari jam 9 sampai jam 12, kemudian diteruskan dari jam 1, jam 13 sampai 17. Itu di luar puasa. Tapi selama bulan suci Ramadan ini dari jam 9 sampai jam 12. Atau mungkin Ibu ada waktu di Depok yang ingin mengikuti pelatihan di masjid ya, Al-Fauzan. Ini ya, di Pesona Depok. Itu kita ada hadir hari Rabu dari jam 9 sampai jam 12. Insya Allah. Jadi silahkan Ibu dan Bapak yang memiliki waktu untuk hadir di hari Rabu dari jam 9 sampai jam 12. Begitu juga Ibu dan Bapak nanti bisa hadir di hari Jumat ya. Kartini 58 seperti biasa. Dari jam 9 sampai jam 11.45 ya. 40 lah. Karena hari Jumat kan. Silahkan. Itu untuk Ibu dan Bapak yang ingin hadir. Itu ya di hari Jumat. Sabtu dan Ahad di rumah yatim. Jadi cukup uh, lengkap ya kegiatan kita untuk ibu dan bapak yang ingin terus serta dalam kajian-kajian. Jadi tidak ada kata terlambat untuk belajar, mari kita bersama belajar. Itu. Baik dilihat uh, eh, aiu banyak ya. Itu untuk ibu dan bapak mungkin juga yang tengah belajar baru mengeja dan masalah ya. Jadi yang saya sampaikan lebih baik terlambat daripada tidak gitu. Kalau nguping mah gampang ya, walaupun itu susah susahnya hidayahnya ya. Ya topik dan hidayah kan dari Allah. Kalau dengar nguping kan cuma duduk ngupingin aja siapa yang ceramah, ya kita bisa di nguping. Tapi kalau belajar baca, kalau nguping doang nggak bisa. Jadi kalau memang kita belum bisa baca Quran, ngupingin doang ya Perasaan sih bisa gitu. Padahal pas disuruh baca nggak bisa. Jadi mutlak harus talaki, harus berhadapan dengan gurunya. Dengan ustad atau ustazahnya belajar melafalkan. Lihat ya. u nya Kalau baca pelan untuk para pemula seperti ini. A, huruf berbaris fathah jadi A, huruf berbaris kasroh jadi I, huruf berbaris jomah jadi U. A, I, U, ba ba itu seperti ditekan ya karena ada hamzah mati ba a i u ba u an u matobi an idhar nun mati ketemu alif u an ani a naminal besar bacaan pendek ya. Pak Sukeni di mana? Cempaka Putih ya. <laughs> itu belajar belajar mengajarkan juga itu ya. Khairukum man ta'lamal Qur'an wa 'allamah. Ya, sebaik-baik orang itu adalah yang belajar Quran dan mengamalkan, mengajarkannya kembali. Itu kan? Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya mengajarkannya kembali. Ba, bi, bu, babe. Bu, bang, nun mati ketemu ba jadi iklab. Jadi ini untuk pemula yang baru belajar huruf, yang baru belajar lagu, yang baru belajar tajwid. Bagus ini ya, teks ini. Ba, bi, bu, babe. Bu, bang, bani bab naminal mubni mabi bang, bani ba bani ba babi bu bab bang bani bab naminal mubni bang, bani ba selamat dulu ya Selamat serbar besok teruskan lagi. Wah, saya pengen banyak nanti. Direkam sama saya, ibu dan bapak bisa berlatih di rumah setiap waktu, setiap saat. Nah, saya juga lagi bikin programnya bisa direkam di komputer. Biar nanti ibu dan bapak bisa nyetelin di komputer, disetel, di komputer, kemudian ada tulisannya, ada suaranya. Di PCD juga bisa, cuman di PCD nanti belakangan ya. komputer dulu, ada yang minta Pak Haris saya maunya di CD aja. CD kalau CD kan nggak ada gambarnya. Itu bisa cepat ya jadinya. Udah jadi bahkan di rumah yatim kan ada. Silahkan diambil. Untuk uh, yatim prasejahtera diambil gratis. Tapi untuk uh, ibu dan bapak yang memiliki dana bantu. Ya perbanyak gitu ya. Perbanyak sebarkan. Tidak ada hak cipta, tidak ada hak paten. Silahkan bagi-bagikan gitu ya. Jadi yang punya uang mah jangan jangan pengen gratis gitu ya. Satu diperbanyak, bagi-bagi gitu ya. Kan kita ingin berbuat yang terbaik untuk sesama kita. Itu CD-nya, di CD-nya diulang-ulang insya Allah. Baik sebelum kita mengkaji kembali tajwid secara lengkap. Uh, kemarin sudah bahas tentang mad. Dilihat dulu keutamaan tentang membaca Al-Quran. Kemarin sudah diungkapkan perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an adalah bagaikan buah utrujah. Buah ini aromanya wangi dan rasanya enak. Kayak durian kali ya. Harumnya. Hmm. Nah, kemudian <laughs> enak rasanya gitu ya. Utrujah kayak gimana buahnya nih? Saya nggak belum tahu utrujah. Pokoknya begitulah. Buah yang uh, aromanya wangi, rasanya enak. Itu kan ada yang aromanya wangi tapi rasanya nggak enak. Dan perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran adalah bagikan buah kurma. Kalau kurma kita tahu ya. Itu yang warna hitam, kurmanya ada yang coklat. Itu ada yang uh, apa kurma itu dipetik mentah kemudian dimatengin di bawah rasanya enak uh, itu ya nah ini orang mukmin yang tidak pernah membaca tidak membaca Al-Qur'an ini bagikan buah kurma tidak ada aromanya, tidak wangi. Tetapi mending, rasanya manis gitu ya. Masih mending gitu ya. Karena dalam sholat kan bacaan Quran juga. Sedangkan perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Quran adalah bagikan bunga raihanah. Aromanya wangi, namun rasanya pahit. Ada ya buah apa ya kalau di kita ya? harum sekali. Pas dimakan ternyata nggak enak. Itu orang munafik yang membaca Al-Quran. Dan perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran adalah bagikan buah hanzalah. Ia tidak memiliki aroma dan rasanya juga pahit. Eh, pahit ya. Tidak harum. Tidak enak. Rasanya malah pahit. Gitu ya. Itu orang-orang munafik. jadi orang-orang munafik itu seperti apa? Ya kadang-kadang kita susah untuk membedakannya. Bahkan Nabi juga kadang-kadang kecolongan kalau nggak ada wahyu dari Allah. Karena apa? Kelihatannya baik, perilakunya baik, sholat-sholat. Pakai kopiah-kopiah. Ya. <laughs> Haji-haji gitu ya. Baca Quran, baca Quran. Tapi itu. Kan ah, kriteria munafik sudah tahu ya. Ayatul munafik salasan. Jadi orang munafik itu kalau dia janji, dia dusta. Dipercaya, dia hianat gitu kan. Kalau ngomong, dia bohong. Itu kalau janji dusta. Kalau dipercaya hianat, itu kan seperti itu. Nah. Kemudian ayat yang eh, hadis yang lain tentang keutamaan membaca Al-Qur'an ini Wa an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala Allah yarfa'u bihadzal kitab akwaman wa yadha'u bihi akharin rawahu Muslim dari Umar Ibnu Khattab bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dengan Al-Qur'an ini Allah mengangkat derajat beberapa kaum dan merendahkan beberapa kaum yang lain. Jadi tinggi tinggi rendahnya derajat itu seorang muslim dilihat dari baca Qur'annya, memahami Al-Qur'an, mengamalkan Al-Qur'an. Ya iyalah. Kan orang yang beramal tanpa ilmu, amaluhu mahdudatun datuk balu. Orang yang beramal tanpa ilmu, amalnya tidak diterima, tertolak. Ya bagaimana mau amalnya baik, benar karena tidak ngerti caranya. Nah, cara berbuat baik, cara itu kan ada dalam Al-Quran, dijelaskan dalam Al-Hadis, gitu kan. Nah ini, bahkan tidurnya orang yang berilmu lebih baik daripada ibadahnya orang bodoh, orang jahil. Karena ibadahnya orang, uh, tidurnya orang pinter kan dengan ilmu. Sedangkan ibadahnya orang bodoh, nggak pakai ilmu. Harusnya sholatnya seperti ini, sholatnya lain. Harusnya bacaannya seperti itu, bacaannya lain gitu. Gerakannya lain sehingga batal sholatnya. Nah ini. Kemudian hadis yang lain tentang keutamaan membaca Al-Quran ini. Wa anibni Umar radhiyallahu anhu anhumah anin Nabi sallallahu salam Anin Nabi sallallahu salam La hasada illa fisnatain. Rajulun atahu Allahul Qur'an fahuwa yakumu bihi ana al-lail wa ana an-nahar. Wa rajulun atahu Allahu mala fahuwa yunfikuhu ana al-lail wa ana an-nahar. Muttafaqun alaih. Ini riwayatnya Imam Bukhari dan Muslim ya. Kalau sudah muttafaq alaih Bukhari Muslim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tidak ada rasa iri. Rasa iri yang dibolehkan. Ini disebut uh, eh, ghid ghid ya. Jadi iri itu sir kecil kan iri iri irian. Orang lain punya kedudukan, punya ini iri iri hati itu kan nggak boleh. Iri ya, iri dengki. Nah, Nabi menyatakan beliau bersabda tidak ada rasa iri melainkan pada dua kenikmatan. Boleh kita iri pada dua kenikmatan itu. Pada yang lain nggak boleh kita kan? Iri-irian itu ya. Iri, iri itu apa ya? Orang lain punya kita pengen gitu ya. Iri hati tapi ya dengan dengan culas gitu hatinya. Nah, tapi ini iri iri me, memiliki keinginan ya Allah pengen kayak seperti itu. Nah, tidak ada rasa iri melainkan pada dua kenikmatan. Kita boleh iri pada dua hal. Yang pertama adalah yaitu seseorang yang diberi nikmat, diberi nikmat hafal dan paham Al-Quran, sedangkan dia mengamalkannya di waktu malam dan di waktu siang. Yaitu ana al-lail wa ana an-nahar kan? Iyalah malam solat malam dia mulai tahajud dia berbuat kebaikan siangnya seperti itu pula beramal karena dia paham Quran dan mengamalkannya. Bukan orang yang hanya membaca menggelak-gelik Quran tapi tidak mengamalkan kan banyak seperti itu. Yang itu yang yang tidak kita harapkan pandai membaca Al-Quran tapi pan tidak pandai mengamalkan Al-Quran. Nah ini kita mencoba untuk mengamalkan. Walaupun susah, sulit karena memang Al-Quran kan pedoman, hudan, hidayat. Bagaimana kita mau mendapatkan hidayah kalau kita tidak memahami Al-Quran. Nah, kita boleh iri kepada dua orang. Yang pertama orang yang hafal dan paham Al-Quran, sedangkan dia mengamalkannya di waktu malam dan di waktu siang. Kedua, boleh kita iri pada orang yang kedua ini, yaitu seseorang yang diberi kekayaan hartanya oleh Allah dan diberi, dan dia menginfakkannya di waktu malam dan di waktu siang. Masya Allah ya ini. Nah, Pak Isya Anwar ya, sehat Pak. <laughs> ini biasanya ada iftar ya, buka bersama ini dengan anak yatim. Seribu anak yatim itu al-ana artinya saat-saat atau waktu-waktu. Hadis yang lain wa anil ba wa anil barra ya wa anil barra ibni Azib radhiyallahu anhu ma qala kana rajulun yaqra'u suratal kahfi wa indahu farasu marbutun bi syata bi syatanaini fataghashathu sahabatun faj'alat taznu waj'ala farasuhu yafiru minha Falamma asbaha atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fadzakara dzalika lahu faqala tilka sakinatu tanazzalat lil Qur'an muttafaqun alaih. Dari uh, Al-Barra Ibnu Azib radhiyallahu an dia berkata ada seseorang lelaki seorang laki-laki yang membaca suratul kahfi. Di sisinya ada seekor kuda yang diikat dengan dua buah tali. Nih, ada seorang laki-laki yang membaca suratul kahfi. Di sisinya ada seekor kuda yang diikat dengan dua buah tali. Tiba-tiba ada awan yang menaunginya. Awan itu terus mendekat dan kudanya pun berlarian karenanya. Maka pada pagi harinya ia mendatangi Nabi Shallallahu Ia menceritakan perihal itu kepada beliau. Lalu beliau bersabda, itu adalah al-sakinah, as-sakinah. As-sakinah ditafsirkan dengan beberapa tafsiran. Yang terpilih adalah dia dia itu sebuah makhluk dari makhluk-makhluk Allah yang mengandung ketenangan dan rahmat yang disertai oleh para malaikat. Allah alam itu ya. Demikian e, dari beberapa penulis dalam syarah Muslim. Jadi akan dinaungi. Ya. Ia menceritakan perihal itu kepada beliau Lalu beliau bersabda, itu adalah sakinah yang turun karena Al-Quran. Jadi ada seseorang yang membaca suatu kahfi, di sisinya ada seekor kuda yang diikatnya dua buah tali, dengan dua buah tali. Tiba-tiba ada awan yang menaungi laki-laki itu. Awan itu terus mendekat dan kudanya pun berlarian karenanya. Kenapa ya? Nah ini karena dia membaca Al-Quran. Ya itu ya. Maka pada pada pagi harinya ia mendatangi Nabi menceritakan perihal itu. Kenapa? Nabi bersabda, itu ada sakinah yang turun karena Al-Quran. Hadisnya kuat. Bukhari dan Muslim. Yaitu asyatan, asyapan sama dengan al-habl. Ya. Kemudian hadis yang lain. Wa ani bin Mas'ud radhiyallahu an annahu qala radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Wal hasanatu bi asyri amsalihah. La akulu alif lam mim harfun walakin a, alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Rawat Tirmizi wa qala hadithu hasan sahih. <clears throat> Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca satu huruf dari Al-Qur'an, maka baginya ada satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan itu dilipat dilipatkan menjadi sepuluh lipat. Aku tidak menyatakan alif lam mim itu satu huruf. Bukan satu huruf kan? Alif lam mim itu terdiri dari alif lam dan mim. Alif, lam, mim. Kan? Alif huruf, lam huruf, mim huruf. Itu tadi kan? Barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran maka baginya adalah satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan itu dilipat menjadi sepuluh. Jadi kalau, <laughs> terus jangan ya, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Sadaqallahul adzim. Jangan <laughs> sependek banget. Tapi baca Alif Lam Mim aja itu berarti kita sudah dapat tiga huruf. Setiap satu huruf alif lam mim itu berarti satu kebaikan. Setiap satu kebaikan, pahalanya, kebaikan itu dilipatkan menjadi sepuluh lipat. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim berapa huruf? Coba <laughs> itu Itu kan? Nah ini. Aku tidak menyatakan alif lam mim itu satu huruf. Tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Itu. Hadis riwayat Tirmizi. Dia berkata hadis ini hasan dan sahih. Itu dulu ya ya tentang keutamaan membaca Al-Qur'an. Kenapa kita tidak pernah mau membaca Al-Qur'an? Karena kita tidak tahu manfaat serta keutamaan membaca Al-Qur'an. Kenapa kita tidak mau membaca al Quran? Karena tidak bisa membaca Al-Quran. Oleh sebab itu mari belajar. Tidak ada kata terlambat untuk suatu kebaikan. Iya. Baik, kita masih ingin meneruskan pelajaran tajwid secara lengkap ya. Nanti saya bikinkan CD-nya, saya bikinkan kasetnya, ibu dan bapak miliki, dibagikan. Dipotokopi ulang, dikopi ulang, direkam ulang, sebarkan. Kasihan dong pari Ari, nggak ada, nggak apa-apa ya, tidak ada hak paten, hak paten milik Allah. Silahkan bagi-bagikan, <laughs> gitu ya, itu. Karena apa? Ini mah produksi saya sendiri, suaranya saya sendiri, yang bikin saya sendiri, yang memperbanyak saya sendiri, bagikan lagi untuk yatim dan prasejahtera silahkan ambil secara gratis. Yang memiliki dana tentu dibantu dong ya. Itu kan untuk memperbanyak ini perlu dana. Pak Haris saya emang nggak punya alatnya untuk memperbanyak ya sini. Sini CD-nya, sini kasetnya, kita perbanyak. Bagi-bagikan. Itu ya. Buktikan bahwa dengan belajar, dengan mendengar aja kita bisa pinter. Nah, kapan-kapan nah, kalau sudah pinter mendengar, ah, datangi ustadz ustazah setempat Lihat makhrajnya gitu ya. Baik di halaman 34 hukum mad. Kemarin di halaman 33 kita sudah membahas. Di halaman 33 sudah kita bahas secara gamblang bahwa hukum mad bacaan panjang itu ada dua. Ada mad tobi'i, ada mad far'i. Dan huruf pemanjang itu tiga. Ada alif, ada waw, ada iya. Mad tobi'i, apa itu bacaan panjang yang panjangnya tobi'i, biasa-biasa saja Dikatakan juga orang yang punya tabiat bacanya tidak akan kepanjangan. Dari mad ini ada mad far'i. Ada yang membagi 13 cabang, ada yang membagi 14. Pengembangan dari mad tobi'i dari mad asli ini. Nah, di halaman 34 hukum mad. Mad mad ialah memanjangkan bunyi sesuatu huruf yang dipanjangkan dengan huruf mad. Nah, untuk mudahnya memahami halaman 34 ini, bacaan panjang. Kapan dibaca panjang? Kalau ada jodohnya, kalau ada pemasangan, ada pasangannya. Kalau berbaris fathah, baris di atas, dipanjangkan dengan alif. Kalau berbaris domah, dipanjangkan dengan waw mati. Kalau berbaris kasroh, dipanjangkan dengan ya mati. Itulah matobi'i matobi'i adalah setiap huruf berbaris fathah dengan alif berbaris kasroh dengan ya mati, berbaris domah dengan waw mati, berbaris fathah dengan alif, mana bata, berbaris domah dengan waw mati, mana butusu, berbaris kasroh dengan ya mati, mana bitiki, itu di halaman 34 yang tengah. Itulah matobi'i. Jadi, terjadi panjang, terjadi mad kalau pasangan, kalau jodohnya. Kalau tidak pasangan bukan mad tapi nanti huruf lin. Kalau dia huruf berbaris fathahnya dengan waw mati atau berbaris fathah dengan ya mati, itu tidak dibaca panjang, bukan mad tapi lain huruf lin. Itulah yang dalam bahasa Indonesia sama seperti diptong A dengan I jadi I, A dan U jadi AU. Sedangkan yang jadi panjang kalau A ditambah A jadi A, I ditambah I jadi I, U ditambah U jadi U. Itulah matobi i Nah, tetapi ada syaratnya matobi I ini tetap dalam posisi matobi selama tidak ketemu tiga hal. Pertama tidak ketemu hamzah, ketemu hamzah atau ketemu alif. Karena kalau matobi bertemu hamzah satu kalimat jadilah mad wajib mutasil. Nanti bisa kita lihat halaman 38 nomor 1. Karena kalau matobinya ketemu hamzah di lain kalimat atau matobi ketemu alif, itu jadilah mad jaiz munfasil. Atau matobinya tidak bertemu huruf bertasid. Karena kalau matobi ketemu huruf bertasid yang di atasnya ada alif, ada selendang, matobinya jadi mad laji musakol kalimi. Bisa dilihat halaman 40 nomor 6. Bisa juga matobi tidak dibaca panjang kalau ketemu huruf bertasid. Apabila nanti setelah matobi ketemu huruf bertasdid tidak ada alis panjangnya, tidak ada selendangnya. jadi segi makna memiliki dua arti. Matobi juga tetap dalam posisi matobi selama dia tidak bertemu dengan satu huruf hidup dihentikan. Kalau matobinya bertemu dengan satu huruf hidup dihentikan, tidak jadi matobi lagi, tapi jadilah mad adli sukun. Bisa dilihat itu halaman 34 ABC. Jadi matobi itu apa? Bacaan panjang. Kenapa dibaca panjang? Karena ada pemanjangnya. Ada berapa huruf pemanjang? Ada tiga. Apa? Alif, waw, iya. Kapan terjadi panjang? Kapan dibaca panjang? Kalau ketemu pasangan jodohnya. Jodohnya baris patah dengan alif. Jodohnya baris kasroh. Baris di bawah dengan ya mati. Jodohnya domah dengan waw mati. Selama matobi itu tidak ketemu empat hal. Atau di sini tiga hal karena yang nomor satunya dua Pertama, matobinya tidak ketemu hamzah. Kalau matobi bertemu hamzah satu kalimat, jadilah mad wajib mutasil halaman 38 nomor 1. Karena kalau matobi ketemu hamzah di lain kalimat, atau matobi ketemu alif halaman halaman 38 nomor 2, jadilah mad jaiz pasil Tidak jadi matobi lagi. Atau matobinya ketemu satu huruf hidup dihentikan. Kalau matobinya ketemu satu huruf hidup dihentikan, Jadilah mad arili sukun itulah halaman 38 nomor 3. Atau matobinya ketemu huruf bertasid Kalau matobinya ketemu huruf bertasid dan di atas a matobinya ada aris panjang, maka matobinya tidak jadi matobi lagi, tadi tapi jadi mad lazim musakol kalimi. Tapi jadi mad lazim musakol kalimi. Jadi matobi tetap dalam posisi matobi selama tidak ketemu empat hal tadi. Kalau matobinya ketemu hamzah jadi mad wajib mutasil. Kalau matobi ketemu hamzah di lain kalimat atau ketemu alif jadi mad jaizman fasil Kalau matobinya ketemu huruf bertasid jadi mad laji musakol kalimi. Kalau matobi ketemu satu huruf hidup jika dihentikan berhenti membacanya jadi mad arid disukun. Begitu juga nanti matobi itu tidak dibaca panjang. Ini di buku ini tidak ada. Itu hanya ada dalam penelitian, dalam kebersamaan di majelis ta'lim Radika Yumanis. Matobi itu pun tidak dibaca panjang kalau lima hal. Satu, matobi ketemu alif lam komariah. Kedua, matobi ketemu alif lam samsiah. Ketiga, matobi ketemu lafad Allah. Keempat, matobi nya ketemu huruf bertasir. Kelima, ketemu huruf mati. Nah, matobi kalau ketemu lima hal ini pun tidak dibaca panjang. Kalau matobi ketemu empat hal tadi matobi berubah panjang, berubah nama. Matobi ketemu Hamzah jadi mad wajib mutasil. Matobi ketemu Hamzah di lain kalimat. Atau Matobi ketemu Alif jadi mad jaiz munfasil. Matobi ketemu huruf bertasir jadi mad lajim musakol kalimi. Matobi ketemu satu huruf hidup dihentikan jadi mad aridli sukun. Begitu juga matobiinya tidak dibaca panjang kalau lima hal. Satu matobi ketemu alif lam komariah. Kedua matobi ketemu alif lam syamsiah. Ketiga matobi ketemu lafad Allah keempat matobi ketemu huruf mati, kelima ketemu huruf bertasid, Huruf bertasid dengan catatan tidak ada alisnya. Dalam Quran kalau ada alisnya justru itu yang jadi madlaji kali ini. Kalau matobi ketemu lima hal itu juga tidak dibaca panjang. Jadi lawannya, matobi ketemu empat hal jadi berubah nama berubah panjang. Tetapi matobi ketemu lima hal tidak berubah nama tapi tidak dibaca panjang. <laughs> Gitu ya. Itu analisa kita. Mad tobi yang tidak dibaca panjang pun bisa disingkat. Mad tobi tidak dibaca panjang kalau dua hal. Kalau ketemu sukun dan ketemu tasid. Ketemu sukun apa? Alif lam komariah, ya. huruf mati kan huruf bersukun. Huruf yang ada tanda matinya. Kemudian Tobi tidak dibaca panjang kalau ketemu huruf yang ada tasjidnya. Yang ada tasjidnya alif lam samsiah, ya. lafad Allah ya huruf bertasjid atau nanti al-lazi, ya isim isim isyarah. Eh, itu. Itulah kajian halaman 34. 34, 35 itu penjelasan tentang berapa panjangnya matobi satu alif, dua ketukan. Ibarat dalam irama birama dua ketukan. Tetapi di halaman 36 ada ketentuan-ketentuan. Matobi ini kecuali bila diwakofkan. Nah, ya, di sana ada di halaman 36, lan nad'uwa jika dihentikan menjadi lan nad'uwa. Tidak dibaca panjang. itu ya. Liar bua mesti dibacanya liar bua. Litat lua di, mesti dibacanya liar litat lua. Wanab lua, wanab lua. Liab lua, liab lua. Itu. Sebab alif yang ada pada kalimat dua tiga empat lima enam tersebut bukanlah untuk mad tetapi untuk menyatakan bahwa waw di sana adalah berbaris fathah bukan sebagai mad tabi'i. Itu ada di surah Al-Kahfi, surah Ar-Rum, surah Ar-Ra'd, surah Al-Muhammad, surah mm, Muhammad 31, surat Muhammad ayat 4 ya. Itu di halaman 36 buku wajib kita. Kemudian demikian pula mesti dibaca pendek menurut kiroat Hafiz. Ya, mana? salah sila dibaca salah sila Itu, ya. Atau juga qawariro qawariro. Itu qawariro juga harus dibaca pendek. Tetapi menurut kiroat yang lain, kisah kisah ini qawariron itu ya, qawariro atau salah sila tetap. Nah, kemudian antabu'a dibaca antabu'a. Az-zanuna dibaca az-zanuna. Ar-rasula dibaca ar-rasula. As-sabila dibaca as-sabila. Tidak dibaca panjang, tidak dibaca Bantobi'i. Ini surah An-Nazm ayat 51, surah Hud ayat 68, surah Furqan di ayat 38 dan surah Al-Ankabut ayat 38. Yaitu kata samuda dibaca samuda. Dan menurut Warashi Samuda dibaca Samudan. Kata-kata al-mala'i, al-mala'u, al-mala'a dibaca al-mala'i, al-mala'u, al-mala'a. Ini laknya tidak dibaca panjang. Jadi bukan al-mala'i, enggak. Al-mala'i, al-mala'u. Laknya dibaca pendek. Kenapa? Karena alif yang terletak di situ bukanlah untuk mad, tetapi alif tempat hamzah. Dan pada sebagian cetakan, hamjah tersebut ditulis di atas di bawah alif. Ya, di atas alif atau di bawah alif. Begitu juga kata ulaika dan uli tidak dibaca panjang. Ya, ulaika lahuda mirrabi. U-nya karena waw yang terdapat di situ bukan untuk mad, bukan untuk pemanjang. Tetapi sebagai tanda bahwa hamjah tersebut bahwa hamzah di situ adalah berbaris domah. Di surat Al-Baqarah nanti lihat. Tapi jangan keliru, di cetakan Indonesia di atas wawunya itu ada sukunnya. U, uli. Itu yang ya seperti ini di cetakan Indonesia kalau di atas wawu ada sukunnya dibaca panjang. Nah, kalau di atas wawunya nggak ada sukunnya justru dibaca pendek. Lihat di surat Al-Baqarah. Jadi ini ini halaman 37 nomor 15 ini, kalau bentuk seperti ini tidak tepat. Coba aja lihat di cetakan timur, di cetakan timur tengah, baru seperti ini. Jadi ini kalau berbicara halaman 15 harus ditambahkan. Kalau di atas wawunya ada sukunnya, itu dibaca pendek. Ya, kalau cetakan timur tengah. Sedangkan di atas wawunya tidak ada sukunnya, tidak ada bulatnya, itu yang dibaca panjang kalau cetakan timur tengah. Sebaliknya kalau cetakan Indonesia, kalau di atas wawunya ada sukunnya itu yang panjang. Yang di atas wawunya kosong, tidak ada bulatnya, tidak ada sukunnya, itu yang pendek. Coba lihat perbandingan. Kita sudah belajar perbandingan antara cetakan Indonesia dan cetakan Timur Tengah. Jadi silakan nanti datang ke Talim. Sudah saya fotokopikan, bahkan bisa lihat di komputernya ya. Perbedaan spesifikasi cetakan Indonesia dan cetakan Timur Tengah. Jadi di halaman 37 nomor 15 ini kurang tepat ini kalau tidak dipakai ditambahkan cetakan. Gitu. Jadi di halaman 15 ini, di halaman 37 nomor 15 ini harus ditambahkan. Format seperti ini adalah pengungkapan untuk cetakan Timur Tengah. Karena cetakan Indonesia sebaliknya. Kalau di atas wawunya tidak ada apa-apa, itu yang pendek. Kalau di atas wawunya ada sukunnya, itu yang panjang. Nah, kata-kata ulaika dan uli tidak dibaca panjang u-nya. Kenapa? Karena waw yang terdapat di situ bukan untuk mad, tetapi sebagai tanda bahwa hamzah di situ hamzahnya berbaris domah. Demikian pula u daripada kata liuli. Liulil albab jangan liulil, liulil itu Dibacanya tidak tahqiq, tidak jelas berbunyi u, tetapi dibaca liuli liulil, gitu kan? Liulil. Jangan liu, liulil gitu ya. Nah, itu di halaman 37. Tapi ini harus digarisbawahi dikasih catatan halaman 15, halaman 37, nomor 15. Ini menurut versi cetakan Timur Tengah. Versi cetakan Indonesia nanti sebaliknya. Nah, di halaman 38 tentang mad far'i. Tadi kan mad itu dibagi dua. Ada mad tabi'i, ada mad far'i. Ada yang kantor pusat, ada kantor cabang. Ada pemerintahan pusat Jakarta, ada cabang-cabang provinsi-provinsi kan begitu. Nah, mad far'i ini ibarat provinsi-provinsi itu. Jadi dari pengembangan mad ini, cabang-cabang dari mad far'i ini 13. Ada yang menyatakan 14, ada yang menyatakan 15. Itu-itu saja sih. Di halaman 38 nomor 1 yang dimaksud dengan mad wajib mutasil adalah mad tobi'i bertemu dengan hamzah satu kalimat. Satu kata ya kalau bahasa Indonesia. Kata dalam bahasa Indonesia adalah kalimat dalam bahasa Arab. Jadi mad wajib mutasil mad tobi'i bertemu hamzah satu kalimat. Di cetakan Indonesia tidak pakai satu kalimat juga sudah benar. Karena di cetakan Indonesia jelas. Mad wajib mutasil matobi ketemu hamzah. Di atas almatobinya ah, ada alisnya. Sedangkan Nomor duanya, halaman 38 nomor dua Majjaizmun pasil, matobi ketemu Hamzah di lain kalimat. Kenapa di lain kalimat? Karena nanti dalam cetakan Timur Tengah jelas. Setelah matobi ada alif, di atas alifnya ada hamzahnya. Karena memang itu bukan alif tapi hamzah. Tetapi di cetakan Indonesia mah mudah. Mad jaiz munfasil matobi ketemu alif. Sudah begitu. Di atas matobinya ada alif lebih tipis ketimbang mad wajib mutasil. Jadi kemarin yang bertanya, apa perbedaan mad wajib mutasil dan mad jaiz Bedanya adalah kalau mad wajib mutasil matobinya ketemu hamzah satu kalimat. Kalau mad jaiz munfasil matobi ketemu hamzah di lain kalimat. Itu versi timur tengah yang benar. Tapi versi cetakan Indonesia gampang. Mad wajib mutasil matobi ketemu hamzah Majaiz fasil matobi ketemu alif. Itu perbedaannya. Sama-sama di atasnya ada alis. Hanya bedanya kalau mad wajib mutasil alisnya lebih tebal. Mad jaiz fasil alisnya lebih tipis. Segi bedanya mad wajib mutasil panjangnya wajib harus lima. Sedangkan mad dua 2 sampai lima Berarti boleh kurang panjangnya. Boleh dua harokat, boleh tiga boleh empat boleh lima Sedangkan nomor tiga adalah mad arid lis sukun. Mad ar disukun matobi'i juga dasarnya kan tadi itu. Matobi itu huruf berbaris fathah dengan alif, berbaris kasrah dengan ya mati, berbaris jomah dengan waw mati. Dengan catatan tidak ketemu empat hal. Kalau ketemu hamzah matobi'nya bukan matobi lagi tapi mad wajib mutasil. Matobinya ketemu Hamzah di lain kalimat atau matobi ketemu alif di cetakan Indonesia bukan matobi lagi tapi Madja jaizmun pasil. Matobinya ketemu satu huruf hidup dihentikan jika berhenti membacanya bukan matobi lagi tapi jadi mad ari disukun. Begitu juga nanti matobi ketemu huruf bertasjid bukan matobi lagi tapi mad lajim musakol kalimi. Di halaman 38 nomor 3, arid li sukun adalah tabii bertemu satu huruf hidup dihentikan. Panjangnya 2 sampai 6 harokat atau 1 sampai 3 alif. Sedangkan mad badal, mad badal itu mad yang terjadi pada hamzah dengan memakai tanda baris tegak terlentang. Di cetakan Indonesia mudah, mad badal adalah baris berdiri adanya di alif di awal. Bisa baris berdiri, kasroh berdiri, domah terbalik. Ya. Jadi mad badal bukan hanya A saja tapi bisa I bisa jadi U. Itu. Badal itu sendiri adalah pengganti dua hamzah jadi satu. Asalnya damu Orang Arab kesulitan membaca seperti itu. mana Jadi damu jadi adamu. mana jadi amana. Tetapi nanti bukan hanya A saja. Ya. Setiap mad yang didahului oleh hamzah yang terdapat pada awal suku kata seperti utu imanun dan adamu ini ini juga mad bada. Karena menurut ilmu sorob baris yang tegak terlentang pada adamu ya dan waw pada imanun dan utu adalah badal pengganti daripada hamzah yang dibuang. Asalnya utu jadi utu, imanun jadi imanun, adamu jadi adamu. Tetapi hal itu tidak berlaku untuk seluruhnya. Karena kata-kata uhiya bukanlah berasal dari uhiya. Bingung kan? Ya, yang penting ada baris berdiri di awal, di alif mad badal. Ah, bingung badal apa mad asli apa-apa. Pokoknya ada yang baris berdiri dibaca panjang satu alif. Bukan mad badal kalau berdirinya selain di alif dan di hadomir. Misalnya, pokoknya setiap baris berdiri di cetakan Indonesia selain di alif dan di hadomir itulah mad asli. Mana? jannatun di halaman 39 paling bawah jannatun baris berdiri adanya di nun itu bukan mad badal bukan mad silah kosiroh tapi itu mad asli maliki itu juga mad asli zalika itu juga mad asli nanti kajian secara menyeluruh dibahas tentang perbedaan spesifikasi antara mad badal mad asli ya dan mad silah kosiroh masing-masing sama uh, ada persamaan dan perbedaan. Persamaannya sama-sama baris berdirinya. Sedangkan halaman 40 nomor 5 adalah mad iwad. Mad iwad lebih mudah. Dua fatah dibaca satu jika dihentikan. Dua fatah dibaca satu jika dihentikan. Itulah mad iwad. Panjangnya berapa? Satu alif. Satu alif atau dua harokat, dua ketukan. Aliman jika dihentikan alima. Hakiman, hakima. Rahiman, rahima. Tapi tidak terjadi pada tak butoh tak marbutoh tuh bentuknya kayak H tapi ada titiknya dua. Kalau pada tak marbutoh, dua baris di, tidak dibaca satu, tapi dua barisnya menjadi menjadi sukun. Men, solatan jika dihentikan jadi solah, rahmatan jadi rohmah. Itu gambaran secara utuh, secara menyeluruh tentang tajwid. Besok kita teruskan kembali halaman 40 nomor 6-nya ya. Madlaji musakwal kalimi, matobi ketemu huruf yang bertasjid. Madlaji musakwal kalimi, matobi ketemu huruf bertasjid. Insyaallah. Ibu dan Bapak nanti kalau sudah selesai rekaman ini, saya perbanyak kasetnya, saya perbanyak sirinya. Silahkan perbanyak kembali, bagi-bagi. Kita ingin memberikan pemberantasan buta huruf Al-Quran. Agar kita semua bisa membaca Al-Quran, bisa tajwidnya, bisa memahami Quran melalui indeks Quran. Insya Allah kita akan benar-benar belajar bukan kata orang. Tapi memang kita jelas, kita tahu sumbernya dari mana. Ini hadisnya, ini dalilnya, ini Qurannya. Ada saran, ada kritik silahkan ke 0812 828 7881. 0812 828 7881. Ibu dan Bapak yang memiliki waktu hari Rabu, insya Allah saya ada di Masjid Al-Fauzin ya. Eh, di Pesona Depok, di depan Masjid AA. AA ya, di situ ya, insya Allah. Hari Rabu pagi dari jam 9 sampai jam 12. Jumatnya di Jalan Kartini 58. Terima kasih atas kebersamaan pagi ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan yang ada. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Taklim Radio Kayu Manis bersama Radio Kayu Manis mengajak para pendengar untuk menyisihkan sebagian rizki di jalan Allah berupa zakat mal, infak, dan sedekah guna membantu anak yatim piatu dan fakir miskin. Bantuan Anda dapat disalurkan melalui rekening Majelis Taklim Radio Kayu Manis Jakarta, Bank Mandiri, Cabang Rawamangun, Bali Pustaka dengan nomor 006 007 007 007 7. Selain nomor rekening tersebut, bukan menjadi tanggung jawab Radio Kayu Manis. Anda juga bisa langsung menyalurkan bantuan ke kantor Radio Kayu Manis pada hari dan jam kerja. Jalan Pisangan Baru Timur, nomor 14A, Jakarta Timur. Telepon 8504908 dan 8507664 dengan Ibu Haja Astuti. hari Selasa hari ke-9 di bulan September tahun 2008. Selamat pagi para pendengar.